Nah, pada pertemuan yang pertama kita insya Allah telah membahas kurang lebih 49 azhar sehingga pada pertemuan yang sekarang ini kita akan memasuki asar yang ke-50. Tepatnya kita di dalam bab al-amru bi ta'ati as-sultan wa ikramihi wa adam al-khuruj alaihi. Bab yang menjelaskan tentang perintah dari syariat dari Allah dan Rasulnya untuk taat kepada as-sultan serta perintah untuk menghormati atau memuliakan as-sultan yakni pemerintah atau penguasa serta perintah untuk kita tidak melakukan al-khuruj terhadapnya atau dengan bahasa lain larangan melakukan penentangan atau pemberontakan, kudeta dan yang semisalnya kepada waliul amr pemerintah kaum muslimin. Bab ini sering kita mendengarnya. Bab ini sering dibahas oleh para asatidah bahkan oleh para ulama sunnah di masa ini dan ternyata kalau kita melihat karya-karya ulama sunnah sejak dahulu kala, sejak masa para muhadithin, kita juga mendapatinya mereka sangat sungguh-sungguh membahas permasalahan ini, mengingatkan umat secara berulang kali di berbagai majlis dan di berbagai kesempatan serta berbagai karya-karya mereka. Bahkan kalau kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau hidup ternyata kita mendapati pula beliau berulang kali dengan berbagai redaksi di berbagai kesempatan mengingatkan sahabatnya dengan perintah untuk taat kepada waliul amr menghormatinya tidak menentangnya tidak keluar dari sikap as-sam'u wa ta'ah mendengar dan taat kepada waliul amr di berbagai kesempatan kalau kita telaah hadis demi hadis dalam bab ini, kita akan mendapati beragam redaksi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadis yang sebagai bentuk jawaban terhadap pertanyaan sahabat. Ternyata bukan hanya satu yang bertanya atau dua, bahkan tidak jarang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dari beliau tanpa ada pertanyaan yang diajukan mengingatkan sahabat untuk tetap di atas sikap as-sam'u wat ta'ah mendengar dan taat kepada waliul amr bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sikap ini sikap al-amru eh, at taa sam'u wa ta'a sebagai salah satu poin bayat yang Rasulullah membayat sahabatnya. Sebagaimana dalam hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali yang ma'ruf yang sudah sering disebut. Beliau menyatakan bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di atas sikap mendengar dan taat yakni kepada wali amr bahkan dalam beberapa redaksi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengingatkan umat dari bahaya pihak-pihak yang mengabaikan mencampakkan sikap as-sam'u wa ta'ah dalam hal ini kaum al-khawarij kalau kita pelajari ahadith tentang khawarij yang disebutkan oleh sebagian ulama qad balagat haddat tawatur sudah sampai pada tingkatan hadis mutawatir dari beragam atau bermacam sahabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahaya khawarij dengan berbagai bentuk perintah berbagai bentuk larangan yang insya Allah kita akan lewati ini semua. Ini yang kita dengarkan bersama hubungan sikap dan cara para ulama di masa ini di dalam mendidik kaum muslimin terkait permasalahan asam as wa ta'ah secara berulang kali baik dalam bentuk muhadarah atau ceramah umum atau dalam bentuk syarah terhadap kitab-kitab ulama, pelajaran-pelajaran menjelaskan karya-karya ulama dalam bidang ini atau mereka sendiri menulis karya demi karya. Tak lain semua itu mereka lakukan dalam rangka mengikuti jejak pendahulu mereka secara berantai dari masa ke masa. Kalau kita lihat di masa Imam Syaukani, Imam Saunani, Imam Muhammad bin Abdul Wahab, mereka juga mem memberikan porsi yang cukup banyak permasalahan ini. Kita mundur ke zaman sebelumnya dan sebelumnya hingga masa para muhadithin ternyata mereka barakallahu fikum merupakan satu mata rantai yang bersambung. Terkhusus di zaman kita yang mungkin kelompok khawarij lebih beragam bentuknya. Berwarna-warni benderanya di tengah semakin sedikitnya jumlah ulama sunnah, di tengah semakin tersebarnya kejahilan di tengah umat. Sehingga fitnah ini di masa kita ini terasa lebih berat. Terasa lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan "Mayati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minalladhi qabla. Tidak datang suatu zaman, suatu generasi, suatu masa kecuali masa yang baru datang ini lebih parah, lebih jelek, lebih banyak kesesatan, lebih banyak kemungkaran padanya dibandingkan zaman yang sebelumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah pada asar yang ke-50 penulis menyebutkan sebuah athar mauquf dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Qala Qutnun Qutnu Abil Haytham حدثنا أبو غالب قال كنت 'inda Abi Umamah kata al-Imam Qutb Abil Haytham telah memberitakan kepada kami al-Muhaddis Abu Ghalib rahimahullah beliau berkata suatu hari kami atau aku berada di sisi sahabat Abu Umamah Al-Bahili faqala lahu rajulun maka ada seorang pria yang berkata, bertanya kepada sahabat Abu Umamah. Bertanya, meminta fatwa, meminta bimbingan kepada seorang alim. Ara'aita qawlallah azza wa jalla هو الذي أنزل عليك minhu ayatum muhkamat hunna ummul الكتاب wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu man haula siapa mereka yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini ayat di dalam surat Ali Imran Allah mengatakan dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alkitab, yakni Al-Qur'an. Dan di antara ayat Al-Qur'an itu tadi ada ayat-ayat yang muhkamat yang sudah jelas hukumnya secara rinci, pasti, mudah difahami, konkret. Itu makna muhkamat. Dan di antara Al-Quran ada beberapa ayat yang masih mutasyabihat. Masih membutuhkan penjelasan, karena bersifat umum. Ada ayat lain yang mengkhususkannya. Ada hadis yang mengkhususkan keumumannya atau ayat tersebut bersifat mutlak dibatasi oleh ayat yang lainnya atau dibatasi oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Allah melanjutkan Sementara orang-orang yang di dalam kolbunya ada penyakit penyimpangan. Orang-orang yang di dalam kolbunya ada marot, penyakit zail. penyimpangan cenderung untuk mengedepankan hawa nafsunya, logikanya, emosinya, rokyunya. Ada penyakit di kolbunya untuk cenderung seperti itu. Maka kata Allah, orang seperti ini akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang bersifat umum, jahil tentang ayat-ayat lainnya yang mengkhususkan keumuman tersebut. Atau ayat-ayat yang bersifat mutlak, jahil, bodoh, tidak belajar, tidak tahu, tidak mau meminta fatwa dan bimbingan tentang makna ayat tersebut yang ternyata dijelaskan di dalam hadis dibatasi oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Pria tadi bertanya. Maka Abu Umamah sebagai salah satu murid Rasul belajar Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belajar dari para sahabat-sahabat kibar seperti Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Belajar dari Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya dari para sahabat kibar. Beliau menjelaskan, Qala hum al-khawarij. Mereka yang dimaksud oleh Allah dalam ayat Ali Imran ini adalah kaum khawarij. Kaum khawarij adalah orang-orang yang cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih atau dalil-dalil yang masih mustabihat meninggalkan ayat-ayat atau dalil-dalil yang muhkamat mereka adalah al-khawarij yang dimaksud oleh ayat ini thumma qala alaika bis sawadil a'zam wajib atasmu untuk tetap berpegang teguh kepada as-sawadul a'zam As-Sawadul A'zam nama lain daripada al-jamaah. Sebagaimana mungkin nanti kita akan lewati adanya hadis yang menjelaskan tentang iftirakul ummah perpecahan yang akan menimpa kaum muslimin. Rasulullah menyebutkan dalam salah satu riwayat kulluha finnar illa as-sawadal a'zam. Seluruhnya di dalam an-nar kecuali as-sawad al-azam. Dalam riwayat lain illal jamaah kecuali al-jamaah. Dalam riwayat lain dijelaskan siapa itu as-sawadul a'zam dan siapa itu al-jamaah yaitu man kana mithlu ana alaihi al wa ashabi. As-sawadul a'zam dalam beberapa konteks termasuk dalam hadis ini juga masuk di dalam maknanya waliul amr Maksud hadis ini adalah dengan makna tersebut wajib atas kamu wahai penanya untuk tetap berpegang teguh taat kepada waliul amr. Kultu kata si penanya, "Qad ma fihim." Engkau wahai Abu Umamah telah tahu kondisi pemerintah waliul amr yang di sana ada beberapa kemungkaran. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa ini terjadi di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Terjadinya peristiwa ini dan pertanyaan ini pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan terdapat atau didapati di sana berbagai kemungkaran-kemungkaran pada orang-orang pemerintahan termasuk pada khalifah sendiri. Maka si penanya mengatakan, engkau menasihatin aku untuk tetap mendengar dan taat kepada waliul amr. Sementara engkau sendiri tahu bagaimana kondisi waliul amr ini. Maka Abu Umama menjawab, Qala alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum wa ati'u tahtadu. Sesungguhnya kata Abu Umama, mereka waliul amr akan bertanggung jawab yakni di hadapan Allah terhadap beban dan tugas yang telah Allah amanatkan kepada mereka. Dan kalian sebagai rakyat juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang beban dan amanah yang Allah tugaskan kepada kalian. Seorang pendidik mendidik umat untuk berjalan di atas ilmu, di atas takwa, di atas sabar. Tidak memprovokasi umat dan memanfaatkan kebodohan umat. Tidak memanfaatkan emosi umat dan tuntutan-tuntutan umat. Membimbing, membina, mengarahkan dengan arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan wa ati'u tahtadu dan tetaplah kalian taat yakni kepada waliul amr sungguh pasti kalian akan berada di atas hidayah Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah pada asar yang berikutnya Qala an Dawud bin Abil Furat rahimahullah dari seorang muhaddis yang bernama Dawud bin Abil Furat Semoga Allah merahmatinya. Beliau berkata, Haddathani Abu Ghalib anna Aba Umama akhbarahu. Telah memberitakan kepadaku Abu Ghalib bahwasanya sahabat Abu Umama telah mengabarkan kepadanya. Kepada Abu Ghalib. Anna Bani Israel iftarakat ala ihda wa sab'ina firqah bahwasanya Bani Israel telah terpecah belah menjadi 71 kelompok. وهذه الأمة تزيد عليها واحدة dan umat ini lebih banyak perpecahannya lebih banyak dibandingkan Bani Israel melebihi satu bilangan kulluha finnar illa sawad al-a'zam seluruh kelompok tersebut terletak di dalam an-nar kecuali as-sawad al-a'zam kemudian Abu Umamah mengatakan wahyal jamaah di hadir ini dengan tegas siapa as-sawadul a'zam adalah al-jamaah. Qala qultu maka si penanya berkata, "Qad ta'lamu ma fis sawadil a'zam wa dzalika fi khilafati Abdul Malik bin Marwan." Sungguh engkau telah tahu apa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada waliul amr. Dijelaskan di sini bahwa peristiwa ini terjadi pada masa siapa? Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kalau kita baca sejarah masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan sangat banyak didapati kemungkaran-kemungkaran. Kemaksiatan-kemaksiatan, kezaliman-kezaliman terhadap rakyat, terhadap kaum muslimin, terhadap diri mereka sendiri dengan berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran syar'i. Faqala maka Abu Umamah menjawab ketika si penanya mengatakan, "Bukankah engkau sudah tahu berbagai kemungkaran yang ada?" Ucapan seperti ini, seperti ucapan si penanya ini banyak terjadi di zaman kita. Kalian tahu, wahai salafiyin, kondisi pemerintah yang seperti ini dan seperti itu. Kenapa masih kalian menghimbau umat untuk mendengar dan taat kepada waliul amr? Maka dijawab oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu ama wallahi inni lakarihun li'amalihim. Ketahuilah demi Allah sesungguhnya aku sangat tidak suka, aku benci terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka kita pun mengatakan demikian. Kita juga tidak rela, tidak senang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada walil amr kita menginginkan kebaikan untuk mereka. Menginginkan mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Menghidupkan akidah Sunnah. Menanamkan kepada masyarakatnya untuk beribadah. Dan berbagai ketaatan kepada Allah lainnya. Nah, untuk meninggalkan berbagai sistem yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, namun tentunya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi berbagai kondisi dan tantangan yang ada di hadapan kita dengan berbagai bentuknya dengan bimbingan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sahabat Abu Umamah dengan tegas menyatakan ama wallah inni lakarihun a'malihim Ketahuilah demi Allah aku benci, tidak suka terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh waliul amr. Walakin tetapi kata beliau alaihim ma hummilu wa alaikum ma humiltum Namun mereka akan bertanggung jawab mereka dibebani tugas yang mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kalian pun juga demikian. Dibebankan kepada kalian tugas. Apa di antara tugas yang dibebankan kepada kita sebagai rakyat? Untuk tetap mendengar dan taat. Untuk tidak mencela waliul amr. Untuk bersabar terhadap kezalimannya Makna kita tidak mencela, makna kita bersabar bukan artinya kita riba terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, bukan. Tetapi permasalahannya bagaimana cara mengobati keadaan ini? Bagaimana cara mengatasi keadaan ini? Maka Allah dan Rasulnya memberikan kepada kita amanah dan beban dalam mengatasi problem yang muncul di hadapan kita yang ada pada waliul amr. Maka beliau melanjutkan, wasam wa ta'ah khairun minal fujuri wal ma'siyah." Sikap tetap mendengar dan taat kepada pemerintah adalah jauh lebih baik dibandingkan sikap penentangan dan kemaksiatan. Penentangan kepada waliul amr, bermaksiat kepada perintah-perintahnya dalam hal yang ma'ruf, maka itu adalah jelek. Ini dua asar pada bab Barakallahu fikum al-amru bi ta'atis sultan wa ikramihi wa adam al-khuruj alaihi. Hadis berikutnya atau sebelum itu kalau kita melihat asar yang ke-50 dan juga yang ke-51 secara sanad termasuk hadis mauquf. Hadis mauquf itu maknanya adalah ucapan sahabat. Tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam rangkaian sanadnya. Namun secara makna hadis dia adalah hadis yang marfu. Yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan Hudayfa, alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Ini telah datang dalam hadis marfu. Hanya saja Abu Umamah ketika menyampaikan nasihat ini mencukupkan ucapan dari dirinya tanpa menisbatkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dalam kesempatan lain, Abu Umamah menyebutkan bahwa ini datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dua hadis yang lalu ini secara sanad disebut sebagai hadis yang mauquf tetapi secara matan secara substansinya dia memiliki atau dikategorikan sebagai hadis yang marfu. Qala wa'an Muawiyah bin Abi Sufyan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Lamma kharaja Abu Dharrin ila Rabada laqiyahu rakbun min ahli al Iraq. Ketika Abu Dhar pergi menuju ke sebuah daerah namanya Ar-Rabadah. Ar-Rabadah nama sebuah daerah tidak jauh dari Madinah. Nah, beberapa mil dari kota Madinah. Ada sebuah daerah namanya Ar-Rabadha. Abu Dhar pergi ke tempat sana dan meninggal atau tinggal di sana dan wafat di tempat tersebut. Nah, ketika Abu Dhar berada di negeri atau di daerah Ar-Rabadha ini, datang uh, sekelompok orang dari negeri Irak. Perhatikan, sekelompok orang dari negeri Irak. Irak. Nah, apa yang dimaukan oleh sekelompok orang itu dari sahabat mulia Abu Dhar? Qala faqalu ya Abu Dhar, qad balaghana alladhi suni'a bika fa'qid liwa'an ya'tika rijalun ma syi'tah. Wahai Abu Dhar, sungguh telah sampai berita kepada kami tentang musibah yang menimpa engkau atau perlakuan yang diperlakukan kepada engkau wahai Abu Dhar. Maksudnya dari waliul amr. Nah, mencoba untuk membangkitkan emosi sahabat Abu Dhar. Rombongan dari negeri Irak ini. Nah, mau membangkitkan emosi dengan mengatakan sungguh kami telah mendengar berita kezoliman-kezoliman yang menimpa engkau atau perlakuan-perlakuan mereka kepada dirimu wahai Abu Dhar. Namun Abu Dhar salah satu murid Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu sahabah yang mulia tidak menjawab dengan emosinya. Apa kata mereka? Kata rombongan dari negeri Irak ini kepada Abu Dhar. Kata mereka, maka hendaknya engkau mengibarkan bendera bendera perang penentangan kepada penguasa sungguh akan datang memenuhi panggilanmu untuk bergabung dengan pasukanmu rijal ya, para pemberani-pemberani yang akan mendukungmu, membantumu, memperkuatmu, akan datang semau yang kau maukan. Sejumlah yang kau maukan berapa? Pasukan yang kau inginkan. Subhanallah. Provokasi. Tapi seorang yang berilmu tidak mudah untuk dipengaruhi oleh masyarakat. Tidak mudah untuk mengikuti kemauan dan ambisi rakyat secara umum. Karena mereka berjalan di atas ilmu. Tidak mau menjual agamanya demi sanjungan manusia untuk dikatakan sebagai pemberani atau dikatakan sebagai tokoh pejuang atau dikatakan sebagai seorang yang memiliki solidaritas tinggi dan kepedulian yang tinggi kepada umat. Nggak mau dia menjual fatwa. Tetap berjalan di atas ilmu. Barakallahu fikum. Maka Abu Dhar menjawab, Mahlan mahla Ya ahlal Islam, tenang-tenang wahai kaum muslimin, jangan terburu-buru wahai kaum muslimin. Nah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, langsung berpegang kepada dalil Ditinggalkan emosi dan ro'yunya. Langsung kembali kepada dalil. Kembali berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Ini tentunya mengingatkan kita kepada hadis yang ma'ruf. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ al-mahdiyina min ba'di. Sungguh yang hidup di antara kalian sepeninggalku pasti akan mendapatkan perselisihan khilaf yang banyak. Dan ini dialami oleh sahabat Abu Dhar. Maka beliau berpegang dengan perintah Nabi alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk tetap berpegang teguh kepada sunnahku di saat khilaf dan perselisihan terjadi. Diamalkan oleh sahabat. Maka beliau menyebutkan dalilnya. Saya kunu ba'di sultanun fa'izuh. Sungguh akan datang atau akan muncul sepeninggalku. Penguasa. Maka hendaknya kalian menghormatinya. Menghargainya. Memuliakannya. Manil tamasa dhullahu Thagara thugratan fil Islam. Barang siapa yang mencari-cari kelemahan penguasa atau mencoba untuk merendahkan penguasa, meremehkan pemerintah, maka sungguh dia telah membuat retak, membuat sebuah lobang dalam Islam ini walam yuqbal minhu taubah hatta yu'idaha kama kanat. Tidak akan diterima darinya taubat apapun sampai dia mengembalikan lobang tersebut yang dia buat seperti sedia kala kembali tidak berlobang kembali baik. Tidak akan diterima taubat, sekedar taubat harus membenahi apa yang dia rusak. Demikian Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan atau dinukil oleh sahabat Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu anhu. Di sini ada sebuah hal yang penting untuk disebutkan bahwa rombongan yang datang menemui Abu Dzar berasal dari negeri Irak, yaitu dari khususnya dari negeri Kufah di mana Kufah ini negeri Al-Kufah bagian dari negara Irak adalah tempat bermunculannya berbagai fitnah dan kesesatan. Nah, barakallahu fikum. Kaum Khawarij banyak didapati di negeri Kufah. Kaum Syiah Rafidah juga demikian. Maka rombongan dari Irak ini sengaja datang ke daerah Ar-Rabadah dekat Madinah, perjalanan jauh untuk memprovokasi Abu Dhar radhiyallahu anhu. Untuk melakukan pemberontakan, memanfaatkan apa yang diderita oleh Abu Dhar. Namun subhanallah, Abu Dhar seorang sahabat yang mulia tidak ingin mengikuti hawa nafsu manusia. Kesempatan, kata orang sekarang, mumpung banyak pendukung. Selagi banyak orang yang mau membelanya dan memperkuat dirinya, kita gunakan kesempatan ini untuk melawan dan menentang penguasa. Tidak demikian logikanya. Logika dan hawa nafsu rokyunya dijadikan tunduk kepada dalil-dalil syariat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mirip dengan yang terjadi atau menimpa kepada Abu Dhar. Peristiwa yang juga menimpa kepada Al-Imamu Ahmad, Imamu Ahli Sunnah. Dalam kisah yang ma'rufah. Ketika beliau menghadapi fitnah kaum Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah yang berhasil mempengaruhi penguasa atau pemerintah di kala itu untuk menjadikan asas tunggal negaranya akidah Jahmiyah untuk menjadikan akidah kaum Jahmiyah sebagai asas tunggal negaranya yang rakyat semua harus meyakininya dan beriman dengannya. Dengan kekejaman yang sangat luar biasa Al-Imam Ahmad disiksa, dipenjara, dipukul, dihinakan, dilarang dari mengajar dan berdakwah. Datang sekelompok orang menemui Al-Imam Ahmad. Nah, meminta kepada beliau untuk berfatwa dan mengajak masyarakat menentang kezaliman penguasanya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah yang dijadikan alasan oleh sekelompok orang yang datang menemui Imam Ahmad untuk bangkit menentang penguasa atau pemerintah bukan masalah dunia. Bukan masalah harta, bukan masalah korupsi, bukan masalah ketidakadilan, bukan masalah nepotisme dan yang semisalnya. Yang dipermasalahkan oleh mereka masalah akidah Jahmi yang telah dijadikan sebagai asas tunggal dipaksakan kepada masyarakat dan rakyat disiksa dibunuh kalau tidak mau menerima asas tunggal tersebut yang membahayakan dan mengancam keimanan seorang muslim. Nah, namun Al-Imam Ahmad tidak ingin memanfaatkan suasana dan memancing di air keruh. Al-Imam Ahmad tetap berpegang kepada dalil menghormati sunnah. Benar-benar akidah sunnah itu telah menghunjam, menguat di kolbunya. Tidak hanya sebatas hadis yang beliau hafal dan beliau riwayatkan dan beliau sampaikan. Tetapi diamalkan. Benar-benar beliau sabar menahan diri tetap mengajak masyarakat untuk menghormati penguasanya dan jangan membuka celah penentangan kepada pemerintah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu ambillah pelajaran. Wahai saudaraku ahli sunnah dan seluruh kaum muslimin. Jangan mudah diprovokasi. Jangan mudah ketika untuk mengikuti kemauan orang-orang yang sok menampilkan pembelaan kepada kita dan kepentingan kita. Atau orang-orang yang menampilkan peduli terhadap nasib kita, terhadap dunia kita, terhadap pekerjaan kita. Kemudian kita menganggapnya sebagai orang yang sayang kepada umat dan peduli kepada umat yang pantas untuk diikuti, ditaati, kemauannya di dalam menentang penguasa muslimin. Kemudian beliau penulis mengatakan mengomentari tiga asar di atas Kala Allahu akbar Allah maha besar ala fahmi haula rijal lis sunnah fatabbaquha Allah maha besar atas pemahaman mereka para ulama tersebut Abu Dzar Abu Umamah. Pemahaman mereka yang benar terhadap sunnah kemudian mereka amalkan. Perhatikan ini. Pemahaman mereka terhadap sunnah kemudian mereka amalkan, mereka terapkan. Menimpa kepada diri mereka. Sekarang coba kita berusaha merenungi dan menerapkannya pada zaman kehidupan kita ini, pada diri kita. Kita mendapati kemungkaran-kemungkaran yang tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita pungkiri keberadaannya. Disaksikan oleh banyak orang dan didengar, kemungkaran itu ditampilkan. Maka di saat seperti itu ingatlah baik-baik apa yang sudah kita pelajari dari hadis-hadis Rasul, bimbingan para sahabat dan generasi salaf untuk kita tidak keluar dari garis asam wa ta'ah, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang baik dan hak. Beramal terkhusus di saat ujian menimpa kita itu berat. Antum bisa bayangkan kalau antum sekarang di penjara, disiksa, dipaksa untuk meninggalkan sunnah, dipaksa untuk meninggalkan tauhid. Kemudian muncul sekelompok orang yang menjanjikan kepada antum janji-janji pembelaan seolah-olah punya solidaritas yang tinggi terhadap apa yang menimpa diri antum. Apakah antum bisa bertahan? Atau justru antum akan tidak sabar dan kemudian mencela, mencaci, menghina penguasa. Kadang-kadang kita nggak sabar hanya dalam urusan dunia yang kecil. Dalam urusan lalu lintas misalkan. Kita nggak sabar kemudian kita mencela pemerintah. Atau dalam sebuah kebijakan pemerintah kita dalam bidang pendidikan atau dalam bidang ekonomi atau dalam bidang politik. Masuk ke telinga kita kebijakan itu dan kita tidak setuju. Tiba-tiba kita mencela pemerintah. Betul tidak? Ketika kita mendengarkan berita di media massa, di surat kabar, di radio ataupun yang semisalnya, maka dari itu dengan itu kita tahu kadar kelemahan manhaj kita. Kadar kelemahan iman kita dan di waktu yang sama kita menyadari dan mengakui kesabaran dan kekokohan manhaj para ulama salaf diuji, disiksa, dipukul, dipenjara, dilarang untuk berilmu tapi mereka semua menahan diri, sabar dan sabar. Tidak hanya menasihati orang tetapi diri sendiri mereka terapkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong saya dan antum semuanya untuk beramal dengan ilmu yang Allah berikan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala wa ya layta man yutalib bil bai'ah aw ya laita man yutalab bil bai'ah wa aqdil liwa lahu aw lahum mimman kharaja 'ala al hakim wa faraq al jama'a an yafqahu hadha wa yarji'u ila al haqq al mubin ala fahmi salafina as salih seandainya mereka orang-orang yang sudah diminta untuk berbaiat taat kepada penguasa mereka mau dan orang-orang yang menentang penguasa serta memberontak kepada penguasanya mau memahami Al-Quran dan Sunnah seperti yang mereka fahami. Seperti yang difahami oleh sahabat Abu Umama, yang difahami oleh sahabat Abu Dhar, dan para sahabat yang lainnya, serta para ulama di masa tabi'in dan generasi salaf lainnya. Sehingga mereka mau bertobat. Kita katakan kepada jamaat uh, eh, Naam, kelompok-kelompok yang ada yang menentang penguasa, mengkritisi penguasa, mengajak rakyat untuk membenci pemerintahnya, menyebutkan aib-aib dan kekurangan pemerintah dalam memprovokasi rakyat melalui khutbah Jum'ah, melalui khutbah hari raya, melalui buletin-buletin. Seandainya mereka mau sadar dan memahami Islam dengan cara pemahaman generasi salaf, Kemudian beliau melanjutkan asar yang ke-53 dari Imam Ahli Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam sebuah azar yang diriwayatkan dalam kitab Tabaqat al-Hanabila dan diriwayatkan pula Imam al-Barba atau disebutkan pula oleh Imam al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah dan Al-Imam al-Lalikai dalam i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah bahwa Imam Ahmad berkata was-sam'u wat-ta'a lil a'immah fima yuhibbullah wa yarda untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya bukan dalam perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan wala yahillu li ahadin ayyabita lailatan wala yara an laisa alaihi imamun barran kana au fajira. Tidak halal bagi siapapun bagi seorang pun dari umat ini untuk dia tidur di malam hari, menginap di malam hari dalam keadaan dia berpandangan tidak ada penguasa yang sah baginya. Baik penguasa itu adalah penguasa yang baik, yang adil, yang jujur, yang menerapkan syariat Islam, ataupun penguasa yang fajir, yang zalim, yang korup, yang tidak menerapkan syariat Islam. Jangan sampai semalam saja tidur dalam keadaan dia masih berkeyakinan tidak ada penguasa yang sah. Dan ini terjadi keyakinan dan akidah batil ini terjadi pada kelompok-kelompok yang ada sekarang ini. Hizbut Tahrir dalam dokumen-dokumen resmi mereka, literatur-literatur resmi mereka dengan tegas menyatakan tidak ada pemerintahan muslim. Pemerintah yang kita hidup di tempat ini sekarang adalah pemerintah kafir Begitu juga apa yang menamakan dirinya Majlis Mujahidin Indonesia atau Jamaah Ansarut Tauhid sebenarnya tidak menorong tauhid, mereka bukan Ansarut Tauhid, tapi mereka adalah Ansarul Khawarij. Nah, kata lima mama tidak halal. Nah, bahkan dalam hadis disebutkan barang siapa yang mati dalam keadaan belum meyakini adanya penguasa yang sah baginya yang dia siap untuk asam wa ta'ah, maka mati dia adalah mati jahiliyah. Mati seperti keadaan kaum jahiliyah yang tidak memiliki pemimpin dan tidak mau taat kepada pemimpin. Kemudian pada asar yang ke-54. Qala Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Al-Imam Al-Barbahari nama beliau adalah Al-Hasan bin Ali. Kunyahnya Abu Muhammad. Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية Barang siapa yang menentang atau memberontak kepada penguasa dari penguasa-penguasa muslimin, maka dia adalah seorang khawarij. Telah mematahkan tongkat komando penguasa terhadap kaum muslimin dan dengan itu dia telah menyelisihi azar menyelisihi hadis-hadis Rasul, bahkan menyelisihi ayat-ayat Al-Qur'an dan menyelisihi nasihat dan bimbingan fatwa para sahabat dan para ulama salaf. Dan kematian dia kalau dia mati dalam keadaan seperti ini maka sungguh seperti matinya kaum jahiliyah. Nah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imamul Barbahari membimbing kita dengan bimbingan ini. Sekarang kita melihat orang nah, orang-orang yang menyeru kepada penentangan terhadap penguasa. Ya, maka dia adalah khawarij. Di negeri kita ini banyak sekali. Bukan orang-orang yang sudah dipenjara saja. Sekarang masih berkentayangan para khawarij-khawarij di negeri ini. Ya. Para tokoh-tokoh yang memprovokasi rakyat untuk menentang, membenci dan menghina, menghinakan penguasanya. Barakallahu fikum. Terus bermunculan. Nah, sehingga khawarij di zaman ini banyak sekali benderanya. Banyak sekali organisasinya Bahkan persen-persennya pun banyak. Nah. Qala rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan pada asar yang ke-55 juga dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala semisal dengan yang sebelumnya. Kemudian pada asar ke-56 ini yang ingin kita baca, qala wa minal iman dan di antara keimanan bagian daripada keimanan. Disebutkan oleh beliau beberapa permasalahan antara lain as-sam'u wat-ta'ah lil a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajir. Di antara keimanan adalah sikap mendengar dan taat kepada pemimpin atau penguasa-penguasa muslimin baik penguasa yang adil yang baik yang Eh, menerapkan hukum-hukum Allah ataupun penguasa yang fajir, yang zalim dan seterusnya. Ini bagian daripada keimanan. Walaupun penguasanya zalim, walaupun penguasanya korup, tidak menggugurkan syariat kewajiban terhadap rakyat kaum muslimin ini untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf. Nah. Qala walaysa li ahadin ayyat ana alaihim wala yunazi'ahum. Tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk mencela penguasa atau menentangnya. Waman kharaja ala imamin min aimmatil muslimin faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin. Barang siapa yang memberontak, menentang terhadap pemerintah dari pemerintah-pemerintah muslimin sungguh dia telah mematahkan enam tongkat ketaatan kepada penguasa wa khalafal athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah menyelisihi berbagai hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fa in matal kharij mata mitatan jahiliyah jika si pemberontak atau penentang tadi mati dalam kondisi seperti itu, sungguh kematian dia bagaikan kematian kaum jahiliyah. Nah, bukan berarti dia mati kafir, tetapi kematian dia menyerupai bentuk kematian kaum jahiliyah yang tidak ada atau tidak mau mengakui pemimpin dan tidak mau taat kepada pemerintahnya atau pemimpinnya. Qala ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس Tidak dihalalkan untuk memerangi penguasa atau memberontak terhadapnya bagi siapapun dari umat ini. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang melakukan hal itu maka sungguh dia adalah ahlul bid'ah. Nah, ala ghairi sunnah wa tariq tidak berada di atas bimbingan sunnah dan jalan yang lurus. Nah, sekarang kita melihat di Mesir Muhammad Hassan Al-Masri ya, yang fasih kalau berceramah dengan retorika yang bagus. Nah, menerapkan beberapa atribut sunnah yang zahir. Namun ternyata dia adalah seorang penyeru penentangan dan pemberontakan kepada penguasa. Memprovokasi kaum muslimin di Mesir untuk menentang pemerintah. Maka dia adalah bagian daripada Al-Khawarij yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa yang seperti ini adalah dia sebagai mubtadi sebagai ahlul bidah. Nah, Muhammad Hassan juga Al-Mighrawi Naam dan yang semisalnya termasuk Abdurrahman Abdul Khaliq perintis Jamiat Ihya Turas yang juga memprovokasi rakyat Mesir untuk terus mengangkat senjata melawan pemerintahnya. Mereka semua atau deretan nama-nama ini adalah kaum khawarij al-mubtadi'ah. Nah. Kemudian beliau menukilkan juga e, nasihat Al-Imamul Barbahari semisal dengan yang sebelumnya. Pada asar yang ke-58 dari seorang ulama di masa tabi'ut tabi'in atau bukan bagian daripada tabi'ut tabi'in Abdullah bin Mubarak nanti dipastikan. Beliau berkata, "Aslu itsnain wa sab'ina hawa arba'atu ahwa." Pokok pangkal 72 kelompok yang berjalan di atas hawa nafsu kesimpulannya ada pada empat bentuk kesesatan hawa nafsu. Wadakar al-Khawarij. Telah disebutkan dari deretan empat tersebut antara lain al-Khawarij kata Abdullah ibn Mubarak. Pokok pangkal dari 72 kelompok ini tadi. Ada empat bid'ah besar. Disebutkan antara lain adalah al-Khawarij. Disebutkan oleh siapa? Abdullah bin al-Mubarak. Kemudian beliau melanjutkan, "Faman lam yaral khuruja 'ala sultani bis-saif" wada'a lahum faqad kharaja min qaulil khawariji awwalihi wa akhirih. Barang siapa yang tidak berkeyakinan, tidak berpandangan, tidak berakidah, atau tidak meyakini bolehnya menentang kepada penguasa dengan senjata, dan dia juga di waktu yang sama selalu berdoa untuk penguasa dengan doa kebaikan, maka sungguh dia telah keluar atau terselamatkan dari akidah khawarij dari awalnya hingga akhirnya. Nah, barakallahu fikum. Dari para provokator di masa ini hampir tidak pernah terdengar doa untuk penguasa. Baik di khutbahnya ataupun ceramahnya ya ataupun tulisannya. Hampir tidak terdengar atau terbaca dari kelompok-kelompok yang ada ini tokoh-tokohnya atau para penulisnya yang mendoakan hidayah untuk pemimpin kita, mendoakan hidayah untuk pemerintah kita, memohonkan kebaikan dan perlindungan kepada Allah dari segala kejelekan untuk pemerintahnya. Maka di antara ciri-ciri ahli sunnah, seorang yang selamat dari akidah khawarij, mudah lisannya untuk mendoakan penguasa. Sebagaimana nanti akan datang bab khusus tentangnya insya Allah ta'ala. Kemudian asar-asar yang berikutnya uh, senada dengan asar Abdullah bin Mubarak dan Imam Ahmad. Kita pindah ke bab yang kelima. Bab yang kelima ini juga cukup penting. Banyak syubuhat di masa kita ini beredar. Pada bab kelima ini akan terjawab. Nama bab kelima ini adalah Bima tahsulu al-wilayatu. Dengan apa terwujud pemerintahan? Dengan apa terwujud sebuah kepemimpinan? Nah, bagaimana caranya? Nah, apa harus seluruh dunia ini di bawah satu kekhilafahan? Kalau enggak maka enggak sah apa dibenarkan adanya negara-negara dengan masing-masing pemerintah tidak bersatu dengan yang lainnya? Kalau tidak bersatu berarti tidak berlaku kewajiban asam wa ta'ah, mendengar dan taat. Apa demikian? Hal ini sering beredar. Antum mungkin mendengar atau membaca seruan mari menuju kepada negara khilafah. Ya seperti yang sering didengungkan oleh kelompok Hizbut Tahrir. Apa tujuan seruan ini? Mari kita menuju kepada negara khilafah. Karena mereka berakidah, berkeyakinan bahwa pemerintah-pemerintah dengan sistem yang ada, dengan bentuk yang ada ini wilayah tertentu, pemerintah tersendiri, wilayah sebelahnya, pemerintah sendiri, ada Indonesia, ada di sebelah sana ada Malaysia, tidak jauh di sana ada Pakistan, kemudian dan seterusnya. Ya. Saudi Arabia, sebelahnya ada Yaman, sebelahnya ada Kuwait, nggak jauh dari sana ada Qatar, ada Bahrain, ada Al Imaratul Arabia dan seterusnya. Dalam keyakinan kelompok mereka tidak sah kalau tidak sah lalu apa? Ya tidak berlaku lagi perintah as-sam'u wa ta'ah. Ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta penguasa kalian itu kalau khilafah. Ditakwil-takwil dengan takwil yang batil. Ah, ini salah satu syubhat. Sehingga banyak kaum muda mahasiswa dan mahasiswi bahkan beberapa tokoh masyarakat yang terbawa arus akidah kelompok ini dan dia meyakini bahwa tidak ada pemerintah yang sah bahaya kalau keyakinan ini terus bercokol di kolbu atau di hati dia. Sampai datangnya malakul maut. Malaikat pencabut nyawa Allah utus untuk mencabut nyawanya. Sungguh dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Demikian ulama kita menegaskan sejak dahulu kala sebagaimana asar dan hadis yang kita dengarkan bersama. Maka dalam bab ini akan dibahas Asar pertama dalam bab ini tepatnya asar nomor ke-62 dari Al-Imam Ahmad. Coba kita dengarkan mulai tadi asar Imam Ahmad, Abdullah bin Mubarak, Al-Barbahari, ya. Kemudian sahabat Abu Umama, Abu Dzar, kemudian hadis-hadis yang kita baca itu saja. Enggak ada logika-logika. Enggak ada ro'yu-ro'yu. Nah, demikian ahlus sunnah mengikuti jejak pendahulunya, generasi yang kita diperintah oleh Allah untuk meneladaninya. Asar pertama dalam bab ini dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala usulus sunnah indana pokok dasar akidah sunnah dalam pandangan kami yakni ahli sunnah adalah disebutkan banyak permasalahan antara lain waman kharaja ala imamin أو على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج أصل المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله نعم ini permasalahan pertama syubhat juga yang beredar selain yang tadi telah disebutkan bahwa kalau pemerintah itu berkuasa hasil dari pemberontakan maka tidak berlaku asam wata. Sekali lagi di antara syubhat yang beredar bahwa sebuah pemerintahan penguasa khalifah ataupun raja ataupun presiden dan yang lainnya dengan nama yang beragam kalau dia berhasil pada puncak kepemimpinan dengan cara pemberontakan, kemudian dia berkuasa dengan itu, maka tidak sah kekuasaannya. Dengan itu tidak berlaku lagi kewajiban sam'u wa ta'ah. Kewajiban mendengar dan taat terhadap rakyat untuk pemerintahnya. Nggak berlaku. Loh kenapa? Sudah nggak usah. Sam'u wa ta'ah itu bagi penguasa yang berhasil atau mencapai puncak kepemimpinan dengan cara yang benar secara syar'i dan diridhoi oleh rakyat. Kalau rakyat nggak ribo, rakyat nggak mau, atau dia berhasil dengan kekuatan, dengan e, tindakan represif, kekuatan militer dan semisalnya, maka tidak sah kepemimpinannya. Dengan itu tidak berlaku asam wa ta'ah. Ini syubhat lain lagi. Nah, maka Imam Ahmad ya, seribu tahun lebih yang lalu telah menjawab. Telah menjawab. Karena memang syubhat ini bukan syubhat baru. Sudah ada sejak dahulu. Barakallahu fikum. Mari kita ikuti pernyataan Imam Ahmad. Kata beliau, Barang siapa yang memberontak kepada penguasa muslimin yang telah diposisikan sebagai penguasa ya, telah disepakati dia adalah pemimpin nah, dengan cara apapun dia terposisikan sebagai pemimpin baik dengan riba kerelaan, persetujuan masyarakat dan tokoh-tokoh ya. ataupun bil ghalabah dengan kudeta. Ya. Sungguh barang siapa yang menentang pemerintah walaupun dia naik ke pemimpinan sebagai penguasa dengan cara kudeta atau pemberontakan maka sungguh dia telah merusak. Naam Eh, dia sebagai seorang khawarij yang telah mematahkan tongkat komando penguasa terhadap muslimin dan telah menyelisihi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senada dengan ini penulis menyebutkan athar atau fatwa dari Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullahu taala. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullah. Naam sebagaimana dalam kitab karya beliau As-Sailil Jarrar Al-Imam Syaukani punya sebuah kitab karya beliau berjudul As-Sailul Jarrar ya kurang lebih 3 atau 4 jilid 6 eh, panjang sekali pernyataan beliau ini namun eh, kita akan melanjutkan pada asar yang ke-66 ya. Dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan asar yang akan kita baca dari beliau ini atau fatwa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi sebagai salah satu bukti data bahwasanya beliau bukanlah orang yang senang dan setuju kepada pemberontakan ya, terhadap pemimpinnya dan penguasanya. Kenapa saya sebutkan ini? Karena sekarang beredar syubhat di berbagai negara termasuk di Indonesia bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian mereka istilahkan dengan Wahabi ha, menyeru kepada pemberontakan, menyeru kepada terorisme. Semua itu adalah dusta. Mari kita perhatikan fatwa beliau yang disebutkan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah.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 Yani dia terposisikan sebagai pemerintah. Terposisikan sebagai penguasa. Dalam semua urusan. Ya, ditegaskan oleh beliau. Dalam semua urusan. Baik itu urusan perekonomian. Urusan politiknya. Urusan uh, barakallahu fikum ketatanegaraan urusan urusan keagamaan seperti jihad, sholat berjamaah, sholat hari raya, keluar masuknya Ramadan, haji, dan yang lainnya, kembalinya kepada pemerintah tadi. Walaupun dia berhasil menguasainya dengan apa? Merebut dari kekuasaan dari tangan orang lain atau penguasa lain. Tetap tentunya kita tidak membenarkan, ahlus sunnah tidak membenarkan adanya pemberontakan. Namun jika telah terjadi ya, realita di hadapan kita, telah terjadi ada sebuah atau sekelompok orang pihak tertentu yang dengan kekuatan militer yang dimilikinya berhasil merebut kekuasaan di sebuah negeri. Kita tidak setuju dengan cara pemberontakan atau kudeta tentunya. Tapi telah terjadi kenyataannya dan mereka telah berkuasa. Maka akidah ahli sunnah sebagaimana dijelaskan oleh alimamu Ahmad dan juga ini sekarang adalah oh, alimamu Syaukani, eh, kemudian al Ibnul Ibnu Al-Arabil Maliki, kemudian para ulama di seluruh madhab sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah bersepakat ijma tetap wajib as-sam'u wa ta'ah kepada penguasa tersebut dalam seluruh urusan. Jangan kemudian ada yang mengatakan, ya kita taat kepada dia dalam urusan haji, urusan keluar masuknya bulan Ramadan, tapi urusan jihad tidak bisa. Nah, kita urus sendiri. Atau misalkan urusan sholat Jumat dan sholat hari raya masuk keluarnya bulan Ramadan bebas urusan kita. Karena pemerintah ini hanya boleh mengurus urusan politik dan perekonomian saja. Loh kenapa begitu? Ya karena dia berhasil menjadi pemimpin atau penguasa dengan cara kudeta. Nah, tidak demikian. Beliau melanjutkan rahimahullahu taala la hadza mastaqamatid dunya. Kalau bukan karena prinsip ini tadi, maka dunia ini secara keseluruhan tidak akan tentram tidak akan kondusif. Kalau pemikiran, paham seperti yang beliau sebutkan tadi ini tidak diterapkan, ya, masing-masing atau sebagian pihak meyakini bahwa pemerintah yang berhasil berkuasa dengan cara kudeta tidak boleh ditaati atau ditaati dalam bidang tertentu tanpa bidang yang lainnya, maka tidak akan pernah kondusif dunia ini. Nah, Antum lihat contoh sekarang. Apa yang beliau sebutkan. Apa yang menimpa di negeri Mesir. Ya. Prosesnya menggulingkan penguasa yang sebelumnya. Nggak lama setelah itu terjadi arena demokrasi. Ya. Nailah pemimpin yang baru dari kelompok Ikhwanul Muslimin sebagai pemerintah Naam, barakallahu fikum. Kata kelompok Khawarij ya, yang bertentangan dengan Ikhwanul Muslimin mengatakan cara demokrasi batil. Berarti ini bukan penguasa yang sah. Maka tidak berlaku hukum as-sam'u wa ta'ah. Apa yang akan terjadi? Dan sudah terjadi. Saling membunuh, saling menyerang, saling meneror. Nah, mengancam merampas, merampok. Karena adanya paham tersebut, keyakinan bahwasanya pemerintah yang sedang berkuasa ini berhasil berkuasa dengan cara yang batil kata sebagian kelompok. Nah, nggak lama berjalan waktu, belum tuntas periode kekuasaannya, ya, karena terjadi pertentangan dan suasana chaos di masyarakat maka militer Mesir mengambil alih kekuasaan dengan kekuatan, dengan tindakan represif. Maka berubahlah penguasa, berganti yang baru, yaitu militer. Ikhwanul muslimin tidak terima. Abdurrahman Abdul Khalik menyeru kepada jihad menentang penguasa. Ya, pemberontakan diberi nama jihad dan diberi semangat diberi diracuni dengan racunan paham khawarij untuk menentang penguasa dan dinyatakan itu adalah bagian daripada perjuangan atau jihad visabilillah. Begitu juga nama-nama yang tadi saya sebut Muhammad Hassan, Al-Arifi. Ya. Nah, barakallahu fikum yang sempat tampil nama ini di radio atau TV Roja Al-Arifi, provokator Khawarij Nah, barakallahu fikum. Muhammad Hassan, salah satu alul bid'ah khawarij yang dipuji dan dibela oleh Ali Hasan al-Halabi. Naam. Tokoh pujaan Ali Hasan ini tokoh pujaan radio dan TV Roja juga. Hati-hati. Nah, Nah, oh, enggak TV dan Radio Roja itu sangat menentang Sururia, sangat menentang Khawarij. Iya tapi mereka memasukkan orang-orang bekerja sama bahkan menjadikan mereka sebagai rujukan orang-orang yang memuji Khawarij. Orang-orang yang menyanjung tokoh-tokoh Khawarij. Ini berbahaya kepada umat. <clears throat> nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ulama ahli sunnah sejak awal subhanallah fatwanya tetap tidak berubah tetap di atas bimbingan ilmu ketika Lehwanul eh, Lehwanul Muslimin atau sebelum itu ketika rakyat Mesir dimotori oleh Ikhwanul Muslimin menentang penguasa atau presiden yang sebelumnya ulama ahli sunnah mengatakan jangan kalian lakukan itu jangan kalian menentang iya ini zalim ini korupsi sudah lama berkuasa ini dan itu ulama menyatakan sabar sabar Jangan kalian menentang nanti akan terjadi fitnah yang lebih besar. Subhanallah, malah ulama ahli sunnah dituduh sebagai ulama penjilat, sebagai dai-dai penguasa. Ya. Nah, atau dikatakan sebagai mata-mata pemerintah atau orang-orang yang mencari muka di hadapan penguasa dan berbagai cemoohan, berbagai hinaan. Tapi ulama tetap di atas ilmu, tidak peduli. Begitulah sifat ulama yang ikhlas. Tidak takut dan terhadap celaan masyarakat, tidak takut terhadap celaan orang. Berjalan istiqamah di atas bimbingan ilmu Al-Quran dan sunnah apapun yang terjadi. Nah, Masya Allah. Nampaknya season tanya jawab sangat ditunggu-tunggu. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ulama mengatakan, jangan kalian memberontak, sabar, tahan diri. Itu dilarang dalam Islam. Rasulullah mengatakan begini, para sahabat, para salaf mengatakan demiki, demikian. Tidak peduli, sampailah gugur atau tergulingkan penguasa yang sebelumnya. Berkuasalah setelah itu melalui proses demokrasi al-ikhwanul muslimin. Nah, maka ketika ada bibit-bibit penentangan, terhadap pemerintah yang baru walaupun ikhwanul muslimin ahlul bidah. Ulama tetap pada fatwa yang sama. Jangan menentang. Walaupun mereka berhasil dengan cara yang batil. Batil dua kali. Berontak yang pertama, kemudian demokrasi yang kedua. Naam, barakallahu fikum. Tapi ulama menyatakan tahan diri, jangan bergerak, jangan menentang. Itu akidah khawarij, itu membahayakan kalian, membahayakan umat, membahayakan negara tapi tetap tidak peduli. Kalian ulama penjilat, kalian ulama penakut, kalian ulama anti jihad, dan berbagai celaan lainnya. Subhanallah, mereka berhasil digulingkan. Berkuasalah sekarang pemerintahan militer. Kembali untuk yang ketiga kalinya. Ulama sunnah tampil istiqamah. Tidak plin-plan, Tidak hari ini biru, besok merah atau lusa menjadi ungu. Nah, tetap pada posisi semula. Jangan dan jangan. Jangan melawan, jangan memberontak, sabar, akui mereka sebagai pemerintah dan jadilah kalian sebagai rakyat yang baik, beribadalah kepada Allah, pentingkan ilmu dan dan seterusnya nasihat dan fatwa ulama ahli sunnah. Sama persis. Peristiwa di Libya, fatwa ulama sama. Peristiwa di Aljazair pada tahun 90, fatwa ulama sama. Peristiwa di Somalia juga nasihat dan bimbingan ulama tetap istiqamah. Sampai ke negeri kita di Indonesia ini. Ulama-ulama tersebut tetap menasihatin kita untuk menahan diri, tidak menentang, tidak mencela pemerintah, atau menjatuhkan wibawa pemerintah di hadapan masyarakat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan, "Walaula hadza mastaqamatid dunya." Kalau bukan karena prinsip ini tadi, ya, sungguh tidak akan pernah kondusif dunia ini. Betul ternyata. Enggak pernah kondusif kalau mengikuti cara-cara provokator, cara-cara khawarij, kaum teroris dan semisalnya. Qala, li'anna nas min zamanin tawil قبل الإمام imam Ahmad يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد Kenapa? Kata beliau. Karena praktek sejarah, realitas sejarah bahwa kaum muslimin sejak zaman dahulu, bahkan sebelum zaman Al-Imam Ahmad. Hingga hari ini, kata beliau, tiga abad yang lalu, bahkan kita menyatakan, hingga sekarang ini. Nah, Barakallahu fikum. Tidak pernah mereka itu sepakat, ridho semuanya, rela semuanya terhadap satu pemimpin. Coba antum perhatikan, sejak masa dahulu. Barakallahu fikum. Sejak masa yang lama sekali. Bahkan sebagian ulama menegaskan setelah kematian wafatnya Uthman bin Affan terjadi perbedaan. Siapa pemimpin setelah ini? Khalifah Ali terbunuh. Siapa pemimpin setelah itu? Pro kontra. Nah, barakallahu fikum. Sampai Muawiyah berkuasa, pro kontra. Tidak semua setuju. Tapi akhirnya semua menahan diri. Semua menjaga manhaj. Di atas akidah yang lurus. Barakallahu fikum. Di masa Al-Hajjaj, di masa Al-Ma'mun, di masa Abdul Malik bin Marwan, di masa Yazid bin Muawiyah, dan yang lainnya. Kata Alimah Muhammad bin Abdul Wahab, tidak pernah umat ini setelah itu sepakat. Semua satu kata terhadap satu pemimpin. Atas logika mereka ini tadi, nggak ada pemimpin yang sah. Padahal kata beliau melanjutkan wala ya'rifuna ahadan minal ulama Zakara anna syai'an minal ahkam la yaslu illa bil imamil a'zam. Tidak pernah umat ini tahu seorang pun dari ulama yang berfatwa bahwasanya ada satu perkara dari hukum-hukum Islam ini yang tidak pantas atau tidak bisa dilakukan, tidak boleh diterapkan kecuali jika terwujud penguasa al-a'zam khalifah yang bersifat umum. Enggak pernah satu ulama pun berfatwa bahwa tidak barakallahu fikum tidak ada yang bisa diterapkan dari hukum-hukum syariat ini kecuali apabila terwujud khalifah yang bersifat global, bersifat umum, disepakati dan diridhoi oleh seluruh umat. Nah, nggak ada satu ulama yang mengatakan demikian. Nah, menyimpulkan hal ini, Insyaallah pukul 5.10 kita mengakhiri untuk masuk ke season tanya jawab باذنillah taala. Maka penulis mengakhiri bab ini beliau menyimpulkan kepada kita sebuah kesimpulan penting. Qala Ayuhal muslimun wahai sekalian muslimin muslimin innal khilafah wal imamata tan'aqidu bi umur ketahui bahwasanya khilafah atau kepemimpinan pemerintahan terwujud terbentuk dengan beberapa bentuk perkara dengan beberapa cara nah ya. imma bil ikhtiar liman huwa aula wa afdal kama hadatsa li Abi Bakar As-Siddiq bisa dengan cara ikhtiar dipilih yang terbaik ya. sebagaimana terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq nah ketika Rasulullah wafat nah dipilih siapa yang terbaik dari umat ini Siapa yang terbaik kedudukannya dari umat ini? Ini cara pemilihan yang pertama. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah karena memang umat sepakat Abu Bakar adalah manusia terbaik dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping tentunya beberapa dalil-dalil atau isyarat-isyarat lainnya yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling berhak menjadi khalifah. Ini yang pertama. Nah. Yang kedua, wa imma bi ahdil awwali ila tsani kama ahida Abu Bakr ila Umar wa Muawiyah ila ibnihi Yazid wa ghairuhum. Atau cara yang kedua, penguasa yang sedang berkuasa sekarang ini sudah mengangkat pemimpin penerusnya. Siapa pelanjutnya? penguasa yang lama. Ya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengangkat Umar ibn Khattab sebagai khalifah. Ditunjuk oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dalam ilmu demokrasi nggak sah. Iya kan? Kalau kata orang yang nggak mengerti syuro, ya, apa itu syuro, apakah itu syarat mutlak dan ataukah tidak, mengatakan tidak sah karena ini penunjukan sifatnya. Bukan melalui ahlul halli wal aqd. Bukan melalui majelis syura. Ya. Lah, ternyata Abu Bakar menunjuk. Khalifah menunjuk Umar sebagai khalifah pelanjutnya. Dan sahabat tidak ada satu pun yang mengatakan, wah ini nggak sah, nggak adil, nggak demokratis, nggak sportif ini jangan-jangan nanti KKN dan seterusnya atau ada kepentingan-kepentingan. Nggak ada seperti itu. Sudah khalifah sudah menunjuk dan rakyat as-sam'u wa at Rakyat mendengar dan taat atas kebijakan pemerintahnya. Begitu sahabat. Karena mereka sibuk dengan ilmu, Sibuk dengan ibadah, memikirkan akidahnya, memikirkan keselamatan imannya, memikirkan dosa-dosanya. Berbeda dengan rakyat-rakyat di zaman ini, memikirkan dunia, haknya, tuntutannya, kedoliman yang dirasa, dan seterusnya. Mereka tidak demikian. Para hadirin, ikhwani fiddin azzani Allah wa sebagaimana juga terjadi kepada Khalifah Muawiyah ketika menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah. Di masa ini banyak ulama hidup. Nggak ada yang kemudian, wah ini mementingkan keluarganya sendiri, KKN ini. Nah, masa yang dipilih sebagai khalifah, kenapa yang dipilih sebagai khalifah kok putranya sendiri? Ya, nggak ada. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin mereka tetap mendengar dan taat. Nah, lah sekarang terjadi seperti di mana? Di Saudi Arabia ya. Sehingga calon pengganti berikutnya dikenal dengan waliul ahad. Ya, ketika masa misalkan sebagai contoh Raja Fahad sebagai raja. Waliul ahadnya siapa? Abdullah, raja yang sekarang menjadi raja Abdullah. Nah, ditunjuk aman, tentrem ya. Enggak ada partai-partai. saling berebut, ha? saling menyanjung dirinya, ya, saling meneror, ya, keluar biaya besar-besaran uang habis untuk itu. Nah, aman tentu. Ya. Aman. Nah, tapi coba antum lihat. Kalau dengan cara-cara Yahudi. Ya. Nggak tentrem. Bingung. Ukhuwah. Persaudaraan terganggu. Nah, stabilitas negara juga terancam. Ya, berapa banyak terjadi di daerah-daerah pembunuhan, ya, gara-gara beda partai, karena ambisi, ya, bahkan saudara sendiri, saudara kandung sendiri dizalimi. Nah, barakallahu fikum. Gak tentrem. Tapi jika rakyat mau menerima bagaimana dahulu para ulama menyikapi pemerintah-pemerintahnya akan menjadi aman. Ini cara yang kedua. Nah. Kemudian wa imma bil ahdi ila nafarin ma'rufin muayyanin li ikhtiyari wahidin minhum kama ahida Umar ila ashabis syura ثم لما استشهد عثمان bayau aliyan atau cara yang ketiga membentuk adanya ahlul hal wal aqd atau majelis syura sebagaimana dilakukan oleh Umar Ibnul Khattab memilih beberapa sahabat kibar untuk menjadi tim penentu siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan berikutnya siapa yang akan dipilih jadi bukan semua orang milih memang orang-orang yang punya takwa punya ilmu untuk memilih tidak diserahkan ke macam-macam manusia. Ada yang nggak sholat, ada yang senang dukun, ada yang senang disco, ada yang senang homer, ada yang senang narkoba. Ya. Macam-macam. Semuanya suruh milih. Lah apa jadinya? Nah, subhanallah. Umar bin Khattab membentuk orang-orang tertentu yang memang dikenal ketakwaannya. Sifat takutnya kepada Allah. Keilmuannya tentang Islam memilih siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan tersebut. Nah, dan hal ini terulang ketika Khalifah Uthman terbunuh. Nah, dipilihlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat melalui eh, orang-orang uh, orang -orang tertentu yang memang dipilih dan ditunjuk sebagai tim pemilih pemimpin selanjutnya. Yang keempat, wa imma bil ghalaba bis atau dengan cara pemberontakan ya. perebutan kekuasaan berhasil menang ini cara secara syar'i dibenarkan atau tidak tidak dibenarkan tapi realita yang keempat ini bicara tentang realita kama fi ahdi bani umayyah wa ghairihim sebagaimana terjadi pada dinasti bani umayyah dan yang lainnya وقد حصلت الخلافة لبني Bani Umayyah الأندلس Andalus قائمة khilafah بغداد للعباسيين Baghdad Abbasiyin. Sebagaimana berdiri dinasti Bani Umayyah di negeri Andalus, Spanyol. Pada waktu itu ada khalifahnya dan di waktu yang sama di Baghdad terjadi dinasti Abbasi. Nah, barakallahu fikum wal a'immatu wal ulama'u mutawafiruna minhum حميد الطويل وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وإسماعيل بن عياش وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة ويحيى القطان والليث بن سعد وغيرهم Nah, kata beliau, dalam keadaan pada masa-masa tersebut, terjadinya perebutan kekuasaan, pemberontakan, penggulingan. Yang ini terkalahkan, yang ini menjadi penguasa. Di masa itu bukan nggak ada ulama. Ulama besar tersebar di berbagai penjuru dunia. Antara lain Humaid Tawil, seorang imam, muhaddith besar, Syu'bah, Ibnu Al-Hajjaj, Sufyan Al-Thawri. Siapa yang nggak kenal mereka ini? Ibnu Mubarak, Walaithi bin Sa'ad, Sufyan ibnu Uyayna, Yahya bin Sa'id al-Qattan, orang-orang yang di samping punya ilmu, di samping takwa, orang-orang yang punya kepedulian terhadap umat. Tidak kemudian ada di antara mereka seorang pun yang berfatwa mengatakan tidak sah kepemimpinan ini. Karena dia berhasil sebagai pemimpin atau penguasa melalui pemberontakan. Gak ada yang mengatakan. Sudah, dia penguasa, taati. Lu dia memberontak. Iya, sekarang sudah penguasa. Taat, taat, taat. Sabar, sabar, sabar. Demikian dalam khutbah-khutbah, dalam majelis-majelis ilmu. Diingatkan terus masyarakat. Tidak bosan-bosannya ikhwani fiddin, kondisi di zaman kita berbalik. Ulamanya semakin sedikit, provokatornya semakin banyak. Ya, umat semakin jauh dari ilmu, sibuk dengan dunia, tuntutannya terlalu banyak. Jadi fitnah semakin besar. Qala hafizahullah ta'ala walam yakul ahadun minhum biibtali qiyami qiyam khilafatil andalus wal bay'ah li khalifatiha. Tidak seorang pun dari ulama tersebut yang menyatakan batalnya kepemimpinan khilafah yang ada di negeri Spanyol dan tidak pula seorang pun di antara mereka yang menyatakan batal baiat yang diambil untuk khalifah tersebut wala tansa ayyuhal mubtaghi lil haq anna qawla man yaqul anna al imamata la tathbut illa bi ridal jami' fahadha qawlun fasidun wa mardudun wa batil kata beliau hafizahullah taala tentunya kita tidak lupa Wahai saudaraku yang menginginkan kebenaran, ucapan atau slogan yang mengatakan bahwa khilafah atau kepemimpinan tidak sah kecuali apabila dengan ridho atau persetujuan kesukaan semua pihak. Ini adalah pernyataan yang rusak, yang tertolak dan batil. Karena apa? Konsekuensinya kata beliau, walazimuhu anna khilafata Ali bin Abi Talib wa min ba'dihi ibnuhu al-Hasan wa Muawiyah min ba'dihim annaha batilah. Di antara konsekuensi ucapan ini tadi bahwa kepemimpinan penguasa atau sebuah pemerintah tidak sah kecuali dengan persetujuan semua pihak. Ya. Akan konsekuensinya bahwa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak sah karena ada pihak-pihak waktu itu yang menunda bayat, ya tidak mau berbayat. Karena sebuah kasus, karena sebuah alasan. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga kepemimpinan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya ayahnya. Begitu juga kepemimpinan barakallahu fikum Muawiyah. Semua itu dengan logika tadi menjadi khilaf atau kepemimpinan yang tidak sah karena tidak berdasarkan keridhaan semua pihak. Nah, barakallahu fikum. Inilah keterangan beliau hafizahullah taala. Dengan ini kita selesai dari bab yang kelima. Semoga pada pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan pada bab yang keenam biiznillahi taala. Ada sisa waktu maksimal 14 menit kita menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin untuk dijawab. Bolehkah kita menuntut hak sebagai buruh dengan aksi demo? Enggak boleh. Nah. nah, di sini banyak yang buruh ya. Nah, tidak boleh. Nah, oh nanti anu Ustaz, oleh teman-teman buruh lainnya atau pegawai lainnya dianggap kita orang yang enggak punya solidaritas. Ya, ya enggak apa-apa. Nah, silahkan. Sebagaimana Abu Dhar Al-Ghifari nggak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ya kan? Bukan hanya kita yang menanggung konsekuensi dari akidah dan sunnah ini. Bukan hanya kita. Ulama telah mendahului kita. Barakallahu fikum. Tidak boleh demo baik terhadap pemerintah maupun terhadap perusahaan. Nah. Masya Allah. Bagaimana ketika kita mendapati seorang imam sujudnya kurang sempurna? Misal atau diantaranya hidung tidak menyentuh lantai ketika sujud. Ya diingatkan, dinasehati. Nah, ya dinasehati. Tapi sholat kita insya Allah tetap sah bidnillahi ta'ala. Namun tetap diingatkan. Nah tetap diingatkan barakallahu fikum. Dipastikan dulu bahwa hidungnya memang nggak menyentuh. Nah, jangan main tuduh. Apakah sama antara taklid dengan ittiba? Beda. Kalau taklid itu ittiba man laisa bihujjah bi ghairi hujjah. Nah, mengikuti pihak yang dia secara syar'i posisinya bukan hujjah, bukan Allah dan Rasulnya. Ya. Barakallahu fikum tanpa ada dalil. Itu taklid. Mengikuti pihak yang secara syar'i dia bukan hujah Siapa pihak yang bukan hujah Bukan Allah, bukan Rasul ya, tanpa ada dalil maka itu namanya apa taklid kalau ittiba it al huwa madza uh, e, barakallahu fikum bil hujjah atau ittiba'ul dalil ittiba al, al adillah wal hujjah mengikuti dalil dan hujjah itu namanya ittiba mengikuti rasul karena rasulullah itu adalah hujjah maka itu namanya ittiba mengikuti salaf karena ada dalil maka itu adalah ittiba bukan taklid. Masya Allah. Mohon penjelasan tentang hukum berjualan minyak wangi atau parfum non alkohol di pasar umum yang pembelinya ada laki-laki dan perempuan. Nah, yang mayoritasnya awam. Barakallahu fikum, jangan menjual minyak wangi yang untuk wanita. Kalau pembelinya wanita datang mau beli minyak wangi, jawab khusus pria. Nah, ya, diberi tulisan toko minyak wangi khusus pria. Lawang toilet aja ada tertulis wanita, ada pria. Nah, barakallahu fikum. Masa kita nggak bisa membuat seperti itu di toko kita atau di e, gerobak kita, gerobak minyak wangi khusus pria. Begitu. Kalau ada wanita mau beli, Pak, beli minyak wangi, bisa baca, Bu? Nah. Baca. Khusus gitu. Kalau bisa berdakwah, sampaikan lebih baik. Maaf, Bu, nggak boleh wanita memakai minyak wangi keluar rumah, ya. Nah. Oh enggak ini saya pakai di dalam rumah Ya tapi nggak ada, saya nggak menyediakan untuk wanita. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau pembelinya pria, jangan-jangan atau anu Ustaz untuk adik perempuan dia atau untuk istrinya. Nah, kalimat jangan-jangan nggak perlu ya. Diwujudkan dalam pengertian nggak perlu kita memaksakan diri, Bapak ini maaf Pak, belinya untuk siapa? nggak usah. Itu takalluf, itu tanattu', tasyaddud ya. Dan dilarang di dalam Islam sikap ekstrim atau berlebihan. Nah, barakallahu fikum wallahu alam. Apakah termasuk ta'awun bertabarruj jika yang beli wanita wanita awam? Ya, dikhawatirkan masuk dalam ta'awun di atas dosa barakallahu fikum. Nah, alloh mustaan Siapa tokoh-tokoh Khawarij, Ikhwanul Muslimin dan Syiah di Indonesia? Perlu ditulis dalam buku khusus. Ya, sebagaimana ulama kita misalkan Imam Ibnu Hibban punya kitab berjudul Al-Majruhin. Ya. Al-Majruhin khusus perawi-perawi yang dijarah, yang uh, dikritisi. Khusus kitab itu ini. mau cari perawi yang fikoh nggak dapat di situ. Nah, di sana perawi-perawi lemah. Al-Imam uh, Ibnu Adi punya kitab Ad-Du'afa, Al-Kamil fi Du'afa. Khusus para perawi dhaif. Nah, perlu disebutkan khusus kitab ya di zaman ini para tokoh khawarij Indonesia. Nah, insyaallah. Apa perbedaan antara iblis, syaitan dan jin? Iblis ayah para syaitan, pimpinan para syaitan. Yang menggoda siapa? Ayah kita Adam dan ibu kita Hawa. Nah, barakallahu. Syaitan lebih umum sifatnya. Ya. Apa bedanya dengan jin? Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, yang kafir itu adalah syaitan. Nah, barakallahu fikum. Itu perbedaannya. Jadi, iblis itu bagian daripada syaitan. Ya, bagian daripada syaitan dan syaitan bagian daripada jin. Ya. Nah, tidak semua jin syaitan. Ya. Tidak semua jin syaitan karena ada jin-jin yang muslim. Ya, ada jin-jin yang mukmin. Barakallahu fikum. Nah, musta'an. Apakah dengan membuat lembaga atau ormas dengan tujuan mendukung pemerintah dapat dikatakan dengan ketaatan terhadap ulil amr atau merupakan bentuk hizbi? Nah, dikhawatirkan bentuk hizbi ya. Nah, kalau tujuannya berarti dikhawatirkan masuk ke dalam arena politik. Nah, kalau mau bentuk lembaga, cukup lembaga tahfidul Quran. Lembaga kajian ilmiah. Nah, itu sudah cukup. Itu sudah mendukung waliul amr insya Allah. Bukankah kajian kita ini? Ha? Salah satu bentuk. Menjaga kehormatan waliul amr. Menjaga stabilitas negara. Ya kan? Menjaga keutuhan kaum muslimin dan negeri ini kajian semisal ini dan yang dilakukan oleh asatidah ahli sunnah di bawah bimbingan ulama sudah bentuk ta'awun yang sangat besar yang karenanya kita dicemooh kita dikatakan uh, ustadz-ustadz anti jihad ustadz-ustadz penjilat ya ustadz-ustadz pemerintah dan yang lainnya barakallahu fikum ini salah satu bentuk ta'awun nah salah satu bentuk dukungan terhadap waliul amr barakallahu fikum Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga kajian kita di hari ini yang disampaikan oleh Asadida uh, eh, semuanya digolongkan oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi Sebelumnya diingatkan kepada seluruh ikhwan baik pada hari ini atau yang akan datang ketika meninggalkan sebuah masjid yang kita di sana melakukan kajian E, melewati kampung muslimin hendaknya dijaga dengan baik adab-adab dan akhlak syar'i. Nah, ifsya'us salam, menebarkan salam, menegur sapa kaum muslimin, ya, mengendarai kendaraan dengan sopan, memarkir di tempat yang baik, ya, itu bagian daripada akhlak terpuji yang dengannya kita terselamatkan dari mengganggu saudara kita. Ini yang penting untuk diingatkan. Wallahu a'lam bissawab.